بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para ikhwan yang rahmat Allah SWT Pada kesempatan ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan Sesuai dengan kemampuan ilmu yang kami miliki Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat saya jawab mungkin akan dijawab oleh ustaz yang lainnya atau kita tunggu jawabannya. Pertama, pertanyaan pertama adalah bagaimana jika acara maulid Nabi tersebut diadakan acara ceramah dan zikir secara berjamaah apakah hal itu diperbolehkan? Pokoknya apapun nama kegiatan yang dalam rangka memperingati maulid Nabi itu tidak disyariatkan baik itu namanya ceramah, apa namanya zikir, apapun saja tidak ada disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan itu tidak diperbolehkan dalam agama ini, apapun alasan. Ya, karena Rasulullah tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Demikian tidak pernah menganjurkan untuk peringati hari kelahirannya. Demikian pula sahabat tidak pernah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW pernah ditanya, itu tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab fihi mulit wa fihi sudah alayya. Kenapa aku puasa hari Senin ya Rasulullah? Beliau menjawab kenapa pada hari Senin itu aku dilahirkan dan di hari Senin juga aku diberi wahyu maka wasil kepada kepadaku. Jadi syariatnya memperingati Maulid Rasulullah SAW bukanlah tanggal 12 Rabiul Awal tetapi setiap hari Senin. Itu dengan cara berpuasa, bukan dengan cara makan-makan. Bagaimana sikap atau pelak-pelak agar terhindar dari apa namanya kiat-kiat agar terhindar dari pemahaman sesat sufi mutazilah dan yang sel misalnya kiat yang pertama adalah belajar ilmu agama kepada orang yang memang pelajari ilmu agama itu dari ahlinya memang pelajari ilmu agama itu dari ahlinya ya mempelajari ilmu agama dari ahlinya yang pertama mencari ilmu agama kepada yang ahlinya Artinya pas ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya dan belajar kepada orang-orang memang uh, mempelajari agama melalui didikan-didikan para ulama-ulama yang masyhur. Jadi uh, ini yang pertama. Karena itulah uh, eh, diperingatkan Rasulullah SAW bahwa ini bahwa Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada ulama secara uh, spontanitas atau secara tiba-tiba, tetapi dengan meninggalnya para ulama fa idza lam yufi aliman alam yaqa alimun ittakhadha nasa ittakhadha nasu usan juhalan para manusia mengambil tokoh-tokoh dan pemimpin orang-orang yang tidak berilmu fastaftau bigarin fa'adallu adallu ini fastaftau fa'at aftau mereka itu diminta fatwanya lalu berfatwa tanpa ilmu fadallu adallu mereka sesat dan menyesatkan jadi hakikatnya adalah Pertama, bagaimana? Ya, yang pertama adalah mencari ilmu kepada ahlinya. Dari ilmu kepada ahlinya yang memang betul-betul melalui proses yang yang dilalui oleh para ulama dalam mencari ilmu agama ini. Kemudian as-sayyidu Allah, bahwa sayyidu Allah. Bagaimana dengan hadis ana sayyidu waladi Adam? Mohon penjelasannya. Di sini Rasulullah SAW menafikan pemahaman agar tidak terlintas dalam benak orang yang mengucapkan asyidu anta sayyiduna artinya tepat bergantung kami. Kalau ini sayyidu waladi Adam itu dikaitkan dengan waladi Adam, wala fakra Di sini Rasulullah mengaitkan hanya di atas pembuluh ada bukan sayyidu jamil alamin. Ini disebutkan anta sayyiduna maksud di sini adalah untuk menghindari oleh sebab itu ucapan itu apakah mengandung yang diharamkan, jadi sesuatu yang dimakruhkan. Tetapi ketika akan terlintas dalam benak orang membawa kalimat-kalimat itu bisa uh, diucapkan oleh orang yang tidak berilmu, ya sehingga menganggap mereka bergantung kepada Allah dan eh, kepada Rasulullah dalam hajat yang kebutuhannya. Maka Rasulullah menjelaskan Sayyidu Allah yang pantas diberikan sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ana sayyidu di Adam wala fakhar. Ini dalam kaitannya masalah itu syafaat dan juga dalam batas tertentu. Ya, di sini ini Anasaid Walid Adam menunjukkan tentang kemuliaan yang utama Rasulullah SAW di atas manusia di seluruh nabi. Bukan berarti bahwa Rasulullah memiliki sesuatu makna sayyid yang sifat bagi Allah. Tapi siada muqayyada itu di Adam. Intinya tidak ada pun sayyid yang mutlak, as-sayyid yang alif al-lam, as-sayyid ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah mutlaqah. Sayyid itu ditafsirkan oleh uh, disebutkan maknanya para ahli ulama dan para ulama dimaksudkan adalah orang yang melindungi ketika ditimpa bahaya, ada yang memberi ketika diminta. Siapa yang memiliki sifat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hukum ini akiyam yuqadim akiduna ini hukum berdiri ketika orang datang tujuannya apabila untuk memberi salam boleh saja tapi kalau untuk sebagaimana yang dilakukan oleh dahulu oleh orang-orang seperti ya kalau ya sekarang di dalam negeri jadi kafir atau sebagian negeri muslim ketika presiden masuk semua orang yang ada di dalam berdiri semua itu yang dilarang semua orang berdiri dalam bentuk tahiyah ya tapi ada tamu datang lalu kita berdiri demi menyambut memberi salam beda. Ya, berbeda ya. Jadi yang dimaksud berdiri itu berdiri sebagai penghormatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam menghormati uh, kebiasaan-kebiasaan orang Nasrani dan Yahudi. Jadi kalau ada orang masuk, umpamanya orang terhormat, semuanya berdiri yang ada dalam ruangan itu. Ya, nah, ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Tapi berdiri dalam rangka untuk menyambut, memberi salam boleh. Beda antara dua hal itu. Tapi kalau hanya berdiri sekedar bentuk penghormatan, bukan tujuan untuk beri salam, ini yang tidak dibolehkan. Orang datang semuanya berdiri. Lalu setelah itu, setelah yang datang itu duduk, baru semuanya berhak duduk. Bukan begitu. Nah ini yang tidak dibolehkan agama kita. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menyambut, memberi salam, menyilakan dia duduk, itu beda halnya. Ya, Apakah mungkin melihat seseorang yang telah mati selain Rasulullah SAW dalam mimpi? Bisa saja, banyak. Ya, tetapi yang dijamin setan yang tidak bisa menyerupainya hanya Rasulullah SAW. Adapun selain Rasulullah SAW bisa saja setan itu mengaku saya adalah sebulan sebulan sebulan ya. Bisa saja bermimpi dengan selain Rasulullah dalam tidur banyak. Seperti para orang soleh melihat Imam Ahmad dan Jam, ya melihat bisa. Sebenarnya kita mimpi bisa melihat orang-orang lain, baik yang hidup atau yang mati, ya. biasa. Tapi hukum dalam mimpi ini tidak menjadi hujah. Itu yang persoalannya. Mimpi tidak dijadikan sebagai hujah, apalagi menjadi ajaran yang diikuti. Ya, orang yang bangun saja sekarang membuat ajaran-ajaran baru nggak diterima, apalagi orang yang tidur. Bangun itu lalu tahu dia dapat wahyu, dapat ajaran, kok malah dipercaya? Maka itu Ibnu Salah menyatakan orang yang tidur sama sekali riwayat tidak terima. Orang yang soleh tapi buruk hafalannya. Jujur orang soleh tapi tidak tikoh, tidak hafal, hafalnya kurang, tidak terima riwayatnya. Ini orang yang nggak tahu kurang tidur apakah di mana ya tidurnya. Masa diterima, dipercaya mimpinya. Kalau mimpinya benar, terserah itu hati kembali kepada dia. Tapi tidak ada berhak sedikit mencampuri ajaran Islam dijadikan pada syariat doa-doa yang dapat saya kenal saya mimpi diajarkan doa langsung dalam hidupnya ya ini tidak berhak untuk kita yakin dan kita benarkan apapun ajaran yang dapatnya dalam mimpi itu adalah mimpi dan tidak menjadi wahyu yang wahyu itu adalah mimpi amriya selain dari mimpi amriya tidak jadikan sebagai wahyu ada yang minta nih tolong jelaskan tentang isbal serta dalil isbal banyak sekali hadis-hadisnya ya maaf kalau kami seminari ya ini itu jelas sekali hadisnya menawarkan isbal isbal itu maksud adalah melewati pakaian celana atau sarung ya yang melewati arah ke bawah dari mata kaki jadi bukan berarti diharamkan mereka kaos bukan diharamkan menutup mata kaki yang diharamkan menutup mata kaki adalah pakaian yang datang dari atas sarung atau celana tapi kalau dari bawah kaos kaki menutup mata kaki itu dan dilarang karena saya dapat informasi dari salah seorang mahasiswa YIN, dosennya melarang mati kaos kaki apa itu isbal katanya. Karena dalam hadis bilang apa yang di bawah mata kaki termasuk api neraka, so api neraka katanya. Ini yang tidak belajar melalui agama coba anda melihat. Hadisnya benar pemahamannya keliru. Ya, yang dimaksud adalah sarung atau celana yang datang dari atas melewati mata kaki. Ya, melewati mata kaki ma'asfal ini ya itu batas terakhirnya adalah menyentuh mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu sudah kena api neraka. Ya, paham kira-kira? Itu yang dikata isbal. Dan tidak ada ulama mengatakan hukumnya itu makruh. Semua mengatakan haram. Ya. Ada pun berhujah dengan perbuatan semuanya kalau tidak sombong itu kan tidak tidak mengapa. Dan itulah yang sombong ketika telah mengatakan dirinya tidak sombong sombong. Di mana dia tahu? Tazkiyatun nafs. Ada pun hadir hadis dari dengan kisah Abu Bakar Siddiq Radul Adu. itu disebutkan karena memang pinggangnya yang kecil, sarungnya selalu turun, malah Abu Bakar tidak membiarkan kalau memang sarung saya turun selalu nggak apa-apa. Ya ta'ahad. Selalu dia naikkan. Sekarang nggak sengaja diturunkan ya Beda. Jadi, kalau Abu Bakar walaupun pinggangnya kecil dan selalu turun, itu masih tetap diusahakan oleh dia agar tidak Sebab. Nah, Rasulullah SAW memberikan engkau tidak termasuk orang yang sombong. Tapi tidak pernah yang mengatakan, maka Abu Bakar memahami kalau saya Abu Bakar saya kan nggak sombong. arti semua orang mengatakan saya tidak sombong, artinya tidak ada lagi orang yang akan melaksanakan sunnah ini. Dan itulah yang sombong ketika tidak mengaku orang yang tidak sombong. Sombong, gimana kamu tidak sombong? Beda yang mengatakan Abu Bakar tidak sombong itu siapa? Rasulullah. Enggak pernah Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah ini sarung saya turunnya saya tidak sombong ya Rasulullah. Rasulullah yang katakan dia tidak sombong. Sekarang siapa yang bisa mengatakan dirinya tidak sombong? Ya kan? Nah ini ini hujah orang-orang yang ingin meninggalkan menolak sunnah Rasulullah SAW dan ajar Rasulullah SAW dengan hawa nafsunya. Apa pakaian sopok hitam itu bid'ah? Tidak. Karena itu adalah kembali kepada uruf. Kepada uruf. Kepada uruf. Yang banyak dimaklumkan Rasulullah sebagian adalah tidak menutup kepala. Karena asalnya para ulama masyhur dari sunnah ulama dan para anbiya biasanya adalah untuk kepala. Ya, tapi tidak ada dalil yang menyuruh orang kalau sholat wajib menutup kepala. Nggak tahu sampai hari ini, ya, dengan kurang ilmu yang kami miliki, tidak pernah ditemukan ada dalil yang menyebutkan wajib menutup kepala kalau mau sholat termasuk aurat rumahnya. Ya, dan kemudian masalah menutup kepala itu tidak ada diwajibkan apa namanya um, eh, peci haji saja, topi haji nggak ada karena yang dilarang Rasulullah melarang ketika ihram saja memakai boranis dan kubaan. dan kubaan itu bukan pakaian orang Arab. Itu menunjukkan ketika dilarang ihram berarti di luar ihram boleh. Dan itu bukan pakaian orang Arab. kubahan dan boranis. Boranis itu kalau yang antum lihat pakaian orang-orang Maroko, yaitu baju gamis langsung ada topinya di belakang. Itu menurut ulama itu yang beranis. Itu. Itu beranis namanya. Ya, kubah itu saya belum pernah lihat, nggak tahu bagaimana maksudnya. Yang penting itu adalah salah satu bentuk penutup kepala yang tidak berasal dari negeri Jazirah Arab. Jadi macam seperti ini tidak masalah, itu tidak masalah. Karena itu adalah bu, eh, ini kembali kepada uruf, ya kan? Seperti memakai topi Pakistan, ya kan beda-beda semuanya, tidak masalah. Tapi para ulama seperti Syalbani yang lain menyebutkan menutup kepala itu adalah suatu sunnah daripada yang sudah masyhur daripada orang-orang yang penuntut il, ilmu. Itu. Jadi supaya pembeda lah. Ini artinya ini memakai pakaian-pakaian yang biasa sunnah. Lakukan yang memang simak orang-orang yang baik. Tidak masalah Tersabuk dengan mereka dalam mereka kebaikan. Tapi pakai baju hitam tidak ada ulama yang bid'ahkan, tidak ada. Ya, pakai baju batik atau pakai terusnya. Ya, itu pakai sarung itu malah menyerupai orang Hindu. Kan? Orang-orang kalau orang India, kamu lihat orang India, orang Bangladesh, baik yang Muslim maupun yang yang Hindu, yang Buddha semua pakai sarung semua. Jadi masalah tasabuh itu ini ada hal-hal disebutkan berbagai sebab kita ini merinci. Tasabuh itu bisa berhubungan dengan tempat, bisa berhubungan dengan oh, waktu dan suasana begitu. Bisa saja di suatu negeri tasabuh di negeri lain tidak tasabuh tasabuh. Bisa saja di suatu waktu tersebut, di suatu lain tidak tersebut. Contoh sering yang saya sebutkan adalah masalah pakaian ini. Kalau orang-orang Afrika, pakaiannya kayak pakaian ibu-ibu kita di Indonesia kalau begitu. Orang-orang pakai buah bunga semua. Ya, kalau itu pakai sulap dan semacamnya. Ya, tanya para ustaz yang pernah belajar di Madinah, itu mereka banyak teman mereka yang dari Afrika begitu pakaiannya. Kayak baju ibu-ibu kita. Jadi malah mereka lagi norak itu pakai pakaian merah, kuning, hijau. Senang mereka. Jadi tasabuh itu kembali kepada huruf. Kembali kepada huruf apa namanya? Kembali dilihat ya. ada hal-hal yang memang musyarakah antara laki-laki dan perempuan. Dan itu musyarakah antara orang kafir Quraisy dahulu juga memakai apa? Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasulullah bebas sama ini pakaian mereka ya kan? Tidak khusus. Orang kafir Quraisy juga pakai simbang, pakai surban segala macamnya ya kan? Seperti itu mereka kan. Jadi kemudian Nah tadi yang kita sampaikan bisa jadi di suatu kondisi tersebut dan ada juga bagian-bagian yang bergabung antara semua umat dalamnya. Seperti masa peci ini, Muslim kafir di Indonesia pakai peci banyak. Tapi para umum di Indonesia itu yang pakai peci hitam itu biasanya orang-orang Muslim sama Ya, walaupun disifatkan sebagai topi nasional, tapi tidak masalah. Ya kan? Tapi kemudian ada bagian-bagian yang musyarakat antara orang kafir dan orang beriman dan juga orang laki-laki dan perempuan. Contoh sendal jepit, nggak ada sendal jepit khusus untuk ibu, dan jepit khusus untuk bapak anak. semua syaratnya ya kan? Sama ya kan sendal jepit. Kemudian mobil, kan ada ini mobil untuk ibu, ini mobil untuk anak. Ini mobil orang kafir, orang muslim yang pakai. Ada bagian-bagian yang tidak ada situ, situ adalah yang sifatnya sudah ya umum balwa, sudah umum masuk orang pakai semua seperti itu. Tidak termasuk lagi tasyabbuh. Nah ini yang perlu pelajari oleh dan jangan tergesa-gesa kita menghukum dengan apa namanya sebagai bid'ah dan seterusnya. Pakaian gamis. Dahulu Rasulullah pakaian gamis ya seperti pakaian gamis yang disunahkan oleh orang-orang yang dulu ini. Rasulullah gamis itu dulu nggak seperti itu. Ya, dan bahkan Rasulullah SAW dulu memakai pakaian yang sering dipakai oleh beliau itu pakaian kayak orang pakai ini, itu pakaian orang orang dahulu. Nah, maka Rasulullah menyenai pakai gamis itu disebutkan para umat ta'lilnya karena memang sangat menutup aurat. Karena gamis itu yang menutup semua baju dimasukkan dari atas sampai ke bawah itu terakhir dalam bahasa muan yang dimasukkan. Jadi kalau sujud macam itu lebih aman begitu. Jadi jadi Abu libas dan sunnah kamis sebagai yang sebutkan riwayat oleh sahabat itu sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah senang memakai gamis. Tapi Rasulullah tidak marah orang memakai selain gamis. Seperti Rasulullah menyenangi makanya belum berusaha apa? Tarik. Makanan lain namanya. Apakah makanan si mubtadi? tadi? Dan beda juga antara abdoliyah dengan yang haram. Ada yang abdol, yang ada yang sunnah. Yang orang meninggalkannya bukan berarti dia mubtadi. Mubtadi kecuali dia meninggalkan atas dasar mengingkari sunnah itu. Itu baru dia. Contoh orang yang tidak melakukan sholat witir. tadi enggak dia? Nggak tadi dia. Tapi apabila dia mengingkari tentang adanya sunnah witir, ya beda. Jadi ini yang perlu didalami oleh para ikhwan. Jangan tergesa-gesa kita wudhu dalam tabdir. Ya. Tolong jelaskan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam adalah bersumber dari ilmu Yunani kuno, ilmu filsafat atau ilmu mantik. Bersumber dari ilmu mantik. Jadi mereka mempelajari dasar ilmu kalam dari ilmu mantik. Dan kemudian setelah di, di, di transfer asalnya adalah ketika eh, di masa Mahmud itu terkenal dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka di masa makmun terjemahlah kitab-kitab filsafat yang ada di Yunani kuno. Sebutkan kisahnya para ulama dan kitab tarikh, kemudian diterjemahkan dan dari situlah mulai terjadinya pemasukan ilmu-ilmu filsafat ke dalam Islam. Setelah sampai dalam Islam disebut ilmu mati atau ilmu kalam. Kenapa di ilmu kalam disebutkan? Karena memang orangnya banyak bicara saja tanpa ada amal. Semua dasarnya semua kalam pintar ngomong. Kalau bilang kamu gitu saja. Dasarnya kita ngomong, karena disebutkan al-kalam. Makanya ulama yang al-kalam, kalam. Ini kalau berbicara, sekedar ya bicara saja. Tanpa dalil. Ya, maka disebut ilmu kalam. Disebutkan cara dua-dua sebab dinamakan ilmu kalam. Atau karena pertama sekali fitnah yang terjadi disebabkan ibunya adalah masalah kalamullah. Karena mereka bicara masalah mengingkari Al-Quran itu adalah Allah Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu ramah makhluk. Itu disebutkan Atau karena memang Orang yang untuk ilmu ini suka bicara saja. Ya, bicara tanpa tanpa dalil, begitu. Banyak omongnya. Ya. Nah, itu disebut ilmu kalam. Dan ini telah diingkari oleh para imam semua, termasuk imam Imam sunnah yang empat, mulai dari Imam Abu Hanifah. Seperti diwakilkan dari Abu Yusuf mulai Abu Hanifah, man dalam kalam sazandab. Siapa yang pelajari ilmu kalam dia akan menjadi zindik. Ya, Man talabal mal bil kimia aflas kata Yusuf, Abu Yusuf siapa yang mencari ilmu dengan ilmu kimia maksudnya dari ilmu kimia sekarang kan ilmu kimia maksud filsafat dan itu dia akan uji kemudian Imam Syafi'i mengatakan dalam buah kapan belum ya belum mengatakan hukum fi al kalam eh ayu do al himar itu yutu bil asyair wa rubu bil jahil kata Imam Syafi'i hukum saya ini kalau orang belajar ilmu kalam itu adalah dia itu dibawa di atas keledai dibawa keliling kampung lalu dipukul pakai kelopak korma, kelopak kelopak korma, inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Dalam riwayat lain Musa mengatakan ini la yasaka ba'd dukul dzambin ma ada syirik la ahwan alaihi ayat ilmu kalam. Kata Syafi'i, kalau seandainya orang melakukan banyak dosa-dosa selain syirik, itu lebih ringan daripada dia mempelajari ilmu kalam. Bagaimana lagi ungkapan Imam Syafi'i? Ya, ada pun Imam Ahmad banyak sekali melakukan beliau dan mencela orang belajar ilmu kalam tersebut. Karena ilmu kalam itu asalnya ilmu filsafat. Yang mana asalnya itu adalah berhujat kepada akal, mendahulukan akal di atas wahyu. Kata mereka, al-aslu al-aql. Apa hujah mereka? Karena menunjukkan kebenaran wahyu itu adalah akal katanya. Nah, makanya yang asal itu akal. Jadi kalau ada wahyu menentang akal, kata mereka wahyu tidak berhak terima. Yang harus percaya adalah akal. Nah ini filsafat mereka. Dibantah oleh para ulama. Kalau seandainya akal itu menyatakan wahyu itu benar, lalu nanti akal tidak percaya lagi, berarti akal salah menentukan hasil kepercayaan sendiri. Penelitian akal sendiri kalau wahyu itu keliru berarti. Karena dia tidak mempercayai asal kebenaran akal. Orang yang taat kepada orang yang mencela wahyu dengan sendirinya kalau dia berhujat dengan akal sudah mentahan akalnya sendiri. Karena akalnya sudah mempercayai sekarang ditolak. Tetapi itu dalil secara akli, tapi dibantah para ulama. Kalau seandainya manusia bisa mengenal kebenaran dengan akal, maksudnya rincian kebenaran, jalan kepada Allah, tentulah Allah tidak mengutus para anbiya. Tentulah Allah tidak mengutus para anbiya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Adi dalam kitab beliau Aqidah Ahlussunnah Jamaah, beliau membantah orang al kalam maka Allah mengatakan, ini wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab sampai kami mengutus seorang Allah tidak katakan Mama aku nama mu'adzina hatta narzuqukum pemukula kata Imam Nu'aim. Allah tidak mengatakan kami tidak masuk kalian sampai kalian kami beri kalian akal. Karena akal tidak jadikan hujah oleh Allah. Akal bukan hujah. Yang hujah apa adalah wah Kalau seandainya akal sudah menjadi hujah, untuk apa dia rasul? Maka dari ayat ini Ibnu Adi sangat bagus sekali mengambil istimbat hukumnya. Kalau seandainya hujah akal mengenal kebenaran, mutlak mengenal kebenaran, tentu tidak perlu diutus lagi rasul. Dan banyak perkara-perkara akal itu adalah dibarat oleh para ulama, bahkan panca indera yang biasa, terbatas jangkauannya. Sebenarnya pandangan kita terjangkau. Dan akal pun begitu. Dan akal tidak bisa mengambil hal eh, hal-hal yang empiris di luar apa yang tidaknya. Alam gaib akal tidak akan pernah bisa mengupas sedikit pun kalau tanpa ada wahyu. Maka akal hanya bisa melihat hal-hal yang nyata saja. Dan pun hal yang nyata itu pun terbatas kemampuannya. Contoh, kemampuan akal manusia sama enggak Gak sama. Akal siapa yang harus kita ikut? Maka Imam Malik mengatakan, lama jana rajul ajla min rajulin tabanahu ya ya, lakum. Kalau seandainya setiap orang datang kepada kita, pintar berjidal tertentu. Akal siapa yang harus kita ikut? Datang ini, datang lagi orang makanya disebutkan para Ini ahlul kalam aktarunan tanakulan. Orang orang ahlul kalam itu orang yang sangat sering berpindah-pindah agamanya. Ya, karena tidak ada pendirian. Datang orang lebih pintar, ikut lagi kalah lagi berjidal dia. Besok datang lagi orang pintar, dijijal, dijal lagi, bercermin mata lagi, ikut lagi ke sini dia. Begitu hidupnya. Karena punya pendirian dia. Karena setiap orang tuh punya hak. Dan kita bisa katakan kalau akal kamu mengatakan demikian, akal saya mengatakan ini, akal mana yang benar? Apa akal kamu lebih benar daripada akal saya? Apa begitu? Apa namanya akal kamu lebih benar? Dan kamu menyalahkan akal saya? Kok kata kita sama-sama punya akal, Pak? Kan begitu jadinya. Kalau dia berjalan akal, saya tidak punya akal. Pun bilang saya belum gitu kan. Belum tentu akal kamu lebih pintar dari akal saya. Kan begitu. Maka Allah tidak menjadikan kebenaran itu menurut akal manusia. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu? Apakah berlebih-lebihan dalam menuntut ilmu diperbolehkan? Apa bentuk berlebih-lebihannya? Ya, ada bentuk berlebihan untuk ilmu yaitu sifat orang khawarij, yatakafaruna ilmu. Maksudnya apa? Mencari permasalahan-permasalahan yang terlalu rumit. Ini tidak ada gunanya. Contohnya bertanya apa sih nama tongkat Adam itu terbuat dari apa? Apa namanya? Kayu yang dimakan Adam itu apa sih nama pohonnya? Ya kan? Atau tongkat nah, apa namanya kapal Nabi Nuh dari kayu apa buat nah, mencari tongkat yang dipakai Musa itu apa? Oh, batu yang di, di, di, oleh Musa itu apa nama batu? Seterusnya ini nggak ada gunanya. Dia ya, tak boleh mencari persoalan-persoalan yang tidak ada bu. Ada gunanya atau sesuatu yang tidak bisa dianggap Tidak ada gunanya. Bicara-bicara seperti itu, ini ya berlebih-lebihan namanya. Dia berlebih-lebihan. Ya. Atau bentuk lain adalah berlebih-lebihan itu adalah tidak memulai ilmu dari yang dasar dulu. Ya, baca Al-Quran belum benar, mentazir orang pintar. Ini tidak benar Ya, baca Al-Qurannya nggak benar. Kalau bab tazir rinci kenal dia. Ya, ini ngawur. Ya kan? Nah, oleh sebab itu mulai ilmu ini bentuk guru dalam mengajar ilmu. Ya. Nah, demikian juga apalagi meninggalkan hal wajib untuk untuk ilmu umpamanya. Demi untuk menuntut ilmu menyanyiakan oh, bagi yang sudah beristri menyanyiakan istrinya ini nggak benar lagi. Ya kan? Apabila melalaikan hal yang wajib, yang wajib. Demi untuk untuk ilmu banyak tinggal salat zuhur ini nggak benar. Ini termasuk guru. Jadi ada juga guru dalam menuntut ilmu ada babnya. Apabila melampaui batas-batasan atau aturan yang dijelaskan oleh agama kita. Bagaimana cara Islam mengatasi perpecah belahan dari zaman Nabi hingga sekarang? Nabi SAW telah memberi jalan solusi yang terbaik. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini perpecah belahan itu akan terjadi menimpa umat ini, karena memang perpecah belahan adalah sunan kaumnya. Karena Allah sila kauni. Ini ini wala yazalu illa man rahimah mereka akan senantiasa berselisih kecuali orang-orang mendapat rahmat dari Allah. Ya, Allah oh, setelah kalau kaum dan banyak ayat-ayat menyebutkan bahwa perselisihan itu sunan kauniyah. Kenapa? Dengan ada perselisihan itu akan terjadi persaingan dalam mencari kebenaran. Ya, di situ akan timbul hak yang hak dengan hujah-hujahnya dan terbuktinya kebatilan dengan segala hujahnya. Nah, begitu. Dengan itulah supaya kalau seandainya tidak ada uh, ujian tentu semua orang sanggup menjadi orang beriman. Apa sebanas ayat ayatul aman sanun? Ini ujian. Jadi oleh sebab itu berpecah belahan itu bukan sunan kauniyah, bukan sunan syariah. Secara syar'i kita diharamkan berpecah belah dalam agama. Ya, banyak sekali ayat. Waktu bi hablil jami' wala la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jangan kalian berpecah belah. Di sini disebutkan apa jalan kita untuk tidak berpecah belah? Berpegang teguh benar-benar dengan agama Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan kesempatan hadir ummah, diberitahu. Kenapa Rasul beritahu? Ini memperingatkan umatnya. Kata terpecah belah dan menjadikan mencarikan solusi. Yaitu siapa yang selamat ketika ditanya oleh Rasulullah, Rasulullah ditanya, yaitu ma'ana alaihi washabi. Orang yang selamat di belah itu adalah orang yang mengikuti aku dan sahabatku kata Rasulullah SAW. Dalam hadis Ibad bin Sariyah, Fa'innahu mayash minku masa ikhtilafan kathira. Jelas Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabatnya, siapa yang banyak umurnya di antara kalian dia akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Rasulullah memberikan solusi, fa'alaikum sunnati wa sunnati khalafah rasyidin mahdin ba'di. Maka peganglah kalian sunnahku dan sunnah khalafah rasyidin. Dalam konteks hadis ini, Jelas sekali Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berpegang dengan sunnahnya dan dengan sunnah ulama para rasulin dan sunnah para sahabat. Kenapa? Karena sahabatlah yang mengaplikasikan, yang mengamalkan secara langsung pemahaman pengamalan Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah. Maka kita memahami dan mengamalkan Al-Quran sunnah itu harus mengacu kepada pemahaman pengamalan sahabat. Karena pengamalan pemahaman mereka sudah dijamin oleh Allah dan Rasul. Ya, maka dipuji oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi kami semua alladziina nudahum semua alladziina lahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik bentuknya apa? Penampilannya, pakaiannya, rumahnya atau apanya di sini yang masuk kebaikan di sini? Ada kebaikan di segi ilmu, amal dan istiqomah dalam menjalankan agama. Itu yang maksud di sini. Bukan makanan mereka lebih enak, ya tapi maksudnya orang yang terbaik dalam memahami agama makanya Rasulullah memberitahu kepada kita inilah terbaik artinya kalau kamu ingin jadi orang terbaik dalam memahami agama ikuti cara mereka jadi ini al-khabar ya tanamul amr. Berita tapi mengandung perintah. Rasulullah memberi kabar itu berbagai umat adalah generasi kepada Rasulullah SAW. Ada tujuan di balik itu agar kita kalau ingin menjadi umat yang terbaik, contoh generasi ini itu maksudnya. Jadi kalau mereka itu kedua, harus karena kalian benar dalam menjalankan agama. Nah, ini maksudnya. Jadi oleh sebab itu, selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah dan manhaj salafus saleh, dalam mengamalkan memahami Al-Quran Sunnah itu kita akan bersatu. Dengan itu jalan persatuannya. Itu cara yang ditempuh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Fa'alaikum sunnati wa sunnati khalifah rasyidin al-mahdi ba'di. Ini tunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa untuk jalan keluar dari kepercayaan itu hanyalah cukup kembali kepada sunnah dan sunnah oleh para rasyidin atau pemahaman para sahabat dalam menjalankan agama ini. Karena setiap aliran sesat, setiap kelompok-kelompok itu mengaku hujah kami Al-Quran Sunnah tetapi mereka adalah memahami Al-Quran Sunnah itu menurut pemahaman siapa? Menurut pemahaman mereka masing-masing. puja mereka Al-Quran. Ya kan? Seperti orang tarikat, hujahnya, La inistatamu ala tarikat tidak askainahu ma'an wadako. Kata mereka, kalau seandainya mereka istiqamah di atas tarikat, mereka akan diberi minum dari air yang segar. Itu orang tarikat, hujahnya itu. Ya kan? Kemudian datang lagi orang elit. Akhir misalnya di dikri, jadi kalau sholat untuk mengingatku. Ya, kalau sudah ingat, sudah sholat. Semuanya hujannya Al-Quran. Ya kan, datang lagi orang liberal mengatakan, ini sholat tentang hal dipasai wa muka. Semua sholat itu mencegah di perbuatan keji dan mungkar. Untuk apa sholat kalau kita tidak perbuatan yang dimungkarkan, tujuannya mereka punya yang mungkar. Sekarang kita tidak lakukan perbuatan yang dimungkar, untuk apa kita sholat kata mereka? Semua hujannya Al-Quran. Ya kan? Semua hujannya Al-Quran. Tapi pemahaman-pemahaman yang yang sesat dalam memahami itu. Tidak merujuk dalam memahami Al-Quran sama kepada pemahaman sahabat. Nah ini kuncinya. Jadi semua yang saya itu akan mengatakan bijakannya Al-Quran sunnah. Atau orang kawan, orang syiah, semua bijaknya Al-Quran. Tetapi memahami dan mengamalkannya tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Nah kalau itu dalam hadis tadi dikenal ma'ana alaihi ashabi. selalu dikaitkan dengan sahabat Rasulullah SAW. Kenapa selalu dikaitkan dengan sahabat? Karena mereka lah orang yang terjamin pemahamannya ada pengamalannya yang yang murni dan benar karena mereka menamakannya saat turunnya wahyu kalau mereka keliru langsung diberi peringatan oleh Allah SWT melalui wahyu atau melalui sunnah Rasulullah saw Anas Malik tidak pernah menatap wajah Rasulullah SAW karena menghormati beliau. Lalu bagaimana dengan kita yang menatap wajah Ustaz kita sekala menghadiri ceramah itu beda. Ustaz kita Ustaz bukan Nabi. apakah siapa ini? benar Muhammad Ijani keturunan Rasulullah yang ke-24 bagaimana dengan apa namanya acara di Bahia ini Arab lain tulisannya itu saya kira nggak bisa baca ya <laughs> bukan Arab asli Arab Pegon ya tapi alhamdulillah saya waktu SD pernah belajar pengalaman ini kalau di sana di Sumatera disebut Arab Melayu. Ini yang baca. Apakah? Nah, benar Muhammad Tijani ya keturunan Rasulullah yang ke-24 ya bagaimana dengan acara di Bayi. <laughs> ya tadi sudah kita sebutkan, yang penting antum tanya saja ini siapa yang pertama sekali melakukannya Abu Bakar, Pak Umar, Pak Usman, Pak Umar atau ada sahabat lainnya. Kalau nggak ada ya cukuplah. Nggak usah capek-capek kita lakukan sesuatu yang tidak ada pernah dicontoh oleh sahabat. Karena mereka yang dahulu memahami ayat-ayat. Jadi apapun hujah orang alu bid'ah, apapun hujahnya mereka dari Al-Quran Sunnah kita tanya, bagaimana sahabat memahami ayat ini? Bagaimana sahabat memahami hadis ini? Apakah menurut cara kamu memahami atau berbeda Kan begitu kita tanya. Kenapa kita capek-capek Ya, sekarang disuruh kerja nggak ada yang nggak dikerjakan, yang yang disuruh nggak dikerjakan, malah yang nggak ada perintah dikerjakan. Yang anehnya begitu. Agama yang ada perintahnya itu kalau mau lihat Nabi mereka wah sangat getol membela. Tapi kalau jenggot yang jelas ada dalilnya, kemudian isbal yang ada jelas-jelas dalilnya, oh makruh, rokok makruh, semua yang mereka ya jawab. Ya, yang nggak sunnah dikasih sunnah, yang sunnah dianggap mak itu jadinya mereka. Nah inilah bahayanya mereka itu. Karena ini mereka mengikuti hawa nafsunya dalam beragama. Dari kajian kita ketahui bahwa tidak boleh memanggil nama nabi saja. Lalu bagaimana dengan baca selawat ketika duduk tasyahud? Itu kan kita tidak membaca nama Allah masyarakat Muhammad wa ala Muhammad. Sama soleh ta'ala berarti ini bersalawat kan? Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya kan? Wala ali Muhammad, sama soleh ala Ibrahim, wala ali Ibrahim. Berselawat. Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Boleh. Yang maksud, yang dimaksud itu seperti umpamanya eh, orang-orang Badawi. Ya Muhammad, ukur silaina. Sebenarnya bisa turunnya surat berbicara itu. Ya kan? Tapi kita bicara Muhammad bicara begini, Muhammad begini, tidak begitu. Seolah Muhammad seperti kita bicara Muhammad yang tukang kayak kan. Tadi Muhammad datang ke sini, tadi Muhammad pergi ke sana ya kan, bukan begitu maksudnya. Jadi sahabat itu selalu menggunakan Rasulullah, Ja'a ya Rasulullah, Akbarana Rasulullah kan gitu. Maka oleh sebab itu yang biasa memanggil nama-nama Muhammad itu biasanya kebanyakan orang Badawi yang memang mereka itu adat-adat apa namanya akhlak mereka keras. Tetapi sebelum mereka mengenal Islam, kalau sudah mengenal Islam tidak kan? Makanya wala doa aku doa doa Rasul tadu ibadah ba'd. Apakah yang dimaksud dengan sorry Torikot adalah yaitu cara-cara yang dipakai oleh sufi dalam yang mereka sebut suluk penyucian jiwa ya dengan berdasarkan pada ilmu filsafat itu asalnya ya, dan banyak bersumber dari ajaran Hindu. Apa kegolongan Torikot Wahidiyah itu termasuk syirik? Sebab ada selawat yang disebut apa dia? Ya Sayyidi Rasulullah. Salawat apa saja yang diajarkan oleh Nabi. Salawat yang akan Nabi SAW hanyalah salawat apa? Salawat yang masyhur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita Taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ya, ada salawat-salawat lain. Ya, saya nggak kenal ini apa berkawahidiyah, apapun nama mereka Kalau berbeda dengan cara Rasulullah SAW, itu tidak ber, benar. Apakah sebutkan nabi seperti Habibullah dan Waliullah? Rasulullah tidak semua Waliullah, tapi Rasulullah, Nabiullah. Karena Nabi lebih tinggi darinya dari wali kecuali menurut orang Syiah itu. Nanti akan datang dalam pelajaran mereka dalam pelajaran kita ini yaitu mereka mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada nah nabi dan rasul. Kita sebutkan nanti. Nah, adapun Habibullah bisa saja, tapi para ulama menyebutkan lebih mulia adalah Habibullah. Karena hullah lebih tinggi dari Habibullah. Maka oleh sebab itu, ini Lalu karena falila takhaf Abu Bakar falila. Kalau seandainya aku boleh mengambil kekasih yang khusus, ya, tentu aku jadikan Abu Bakar sebagai musuh. Tapi sahabalati sahibahu Khalilur Rahman. Ya, Inna Allah itakhadha Ibrahim itakhadha Khalil kama itakhadha Ibrahim Khalila kata Rasulullah. Semuanya Allah telah menjadikan sebagai Khalilnya, semuanya dia menjadikan Ibrahim sebagai Khalilur Khalilur Rahman. Habibullah, uh, Habibullah nggak ada hadisnya ya. Yang sahih itu allah Khalilullah. Tadi yang saya sebutkan. Waliullah pun nggak ada. Ya. Untuk penyebut kepada Rasulullah SAW. Apakah hukum menjadi makmum dari imam yang suka menggunakan lafaz usolli dalam salat atau suka melakukan bid'ah? Jadi jika tidak ada dan kita tidak mampu, tidak ada dan itu sudah ditentukan oleh uh, hakim atau pemerintah atau jamaah di sana, kita tidak boleh tidak boleh kita boleh ikut sholat di belakangnya. Wa alaih bid'atuhu. Dialah menanggung. Karena sebutkan orang hadis, apabila orang mengimam seseorang lalu bagi imam itu eh, soal apa imam bila sholat imam itu sahih, maka imam dan kepala juga makmum dan kepala. Apabila imam itu menyalahi ketentuan sholat yang disunahkan, maka sholat makmum sah dan sholat imam itu yang yang dia tidak akan bahkan dia menanggung kesalahan dia. Nah, itu tidak masalah. Ya. Imam Ahmad saja sholat di belakang orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Hukum sholat di belakang ahli bid'ah itu banyak rinciannya, ikhwan. Banyak rinciannya. Tidak mutlak haram sholat di belakang ahli bid'ah, tidak pernah. Ya. Nah, sebab itu, seperti Imam Haramain Al-Juwaini, akidahnya apa? Masya Allah, dia Imam Haramain, ya kan? Para ulama-ulama lain sholat di belakangnya. Dan masyhur sekarang banyak imam sholat yang mengatakan akidah asyairah tidak masalah. Jadi ya, kita katakan tadi Imam Ahmad sholat di belakang orang mengatakan Al-Quran makhluk itu akidah. Imam Ahmad menyebutkan mengkal Quran makhluk bahwa kafir. Berbeda dengan ini. Itu maksudnya ungkapan mutlak ini adalah mu'ayyad. Ya, beda. Jadi tidak masalah sholat di belakang al bid'ah yang bid'ahnya tidak apa mukafiro, tidak mukafirkan. Mengapa tapi itu hukum boleh ya Pak, bukan berarti lebih abdol ya, jangan salah pula paham juga. Tapi kalau ada masjid yang lebih dekat kepada sunnah, ya, lebih baik kita mencari masjid yang lebih baik. Jangan salah paham kadang-kadang salah paham nanti Ustaz Ali mengatakan lebih abdol. Nah, Enggak, kenapa abdol? Saya membolehkan. Kalau hukumnya boleh sah, soalnya sah. Tapi kalau ingin lebih soalnya abdol, soalnya ya cari tempat yang lebih dekat kepada sunnah. Nah, mengapa ketika Jibril dalam mengajarkan din kepada para sahabat memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan Ya Muhammad bukan Ya Rasulullah. Itu karena memang dia datang dalam seperti umpamanya uh, apa namanya Jibril dengan Rasulullah itu tidak masalah karena memang Jibril juga utusan Rasul dari malaikat dari Allah Inna Allah min Rasulah wa dan juga Allah mengangkat Rasul dari malaikat itu Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah itu tidak masalah. Dan juga ketika Jibril berkata demikian, itu biasanya supaya tergambar. Bahkan sering sahabat mengatakan kami tidak kenal. Karena seolah-olah dia orang gharib. Kalau kita kaya Rasulullah, berarti orang ini sudah kenal Rasulullah. Kita begitu akhirnya. Tapi ya sering dia uh, uh, Jibril itu datang dalam bentuk orang asing tidak dikenal oleh seorang pesan sahabat sehingga dia mengatakan ya Muhammad. Ya, Di tempat saya ada kuburan yang dimuliakan. Ini para penduduk di sana melarang ziarah kecuali pada hari Rabu. Ya. Apabila ada orang datang bukan pada hari Rabu, ini mereka memukulnya. Ini. Bagaimana cara mendoai mereka? Yang pertama adalah menyebarkan ilmu ke mereka, ajak mereka untuk belajar ilmu yang bermanfaat, ajak untuk belajar sunnah, ya, bukan kuburan dulu yang aku kejar ya, tapi maksudnya diajak dia hadir majelis-majelis, kasih buku-buku akidah dan seterusnya, ya kan? Apakah benar setiap hari Kamis semua ahli kubur pulang ke rumahnya untuk melihat anak cucunya? Wah ini saya kira barang kosong rumahnya di hari Kamis mereka ada pada yang berani ya. <laughs> Ini adalah kepercayaan-kepercayaan orang Hindu yang bersumber dari reinkarnasi, mempercayai kembalinya arwah ke rumah rumah. Ini keyakinan yang masih tersisa dari orang Hindu dalam tengah umat Islam. Meyakini arwah ada arwah pulang, ada arwah yang pulang. Semua orang arwah orang telah mati, apakah itu orang mukmin atau orang kafir, semuanya berada dalam barzah, tidak di dunia ini. Jadi, adapun pamannya ketika ada orang meninggal, Kemudian ada yang berbentuk si mayat yang itu muncul datang ke rumah itu bukan si mayat yang pulang, tapi itu korin. Korin namanya. Karena sebutkan dalam hadis bahwa setiap kita ini kata Rasulullah memiliki dua korin, satu dari malaikat, satu dari jin. Ya, Nah, korin di malaikat ini selalu memberikan bisikan hal yang baik dan korin dan buruk dari jin ini selalu membisikan hal-hal yang jelek. Apabila orang yang ini meninggal, tinggallah korin yang dari jin ini yang biasa menyerupai orang yang dikorininya. Dia bisa meniru suaranya, bunyi jalannya, ya, segala macamnya. Itu dia bisa meniru. Jadi yang biasa mempengaruhi menyesatkan orang korinnya ini yang datang. Dan dia kadang-kadang bisa berupa binatang, bisa berupa rupanya gambaran dia seterusnya. Itu korin namanya. Ya. Jika di suatu daerah ada tiga masjid yang saling berdekatan, apakah kita boleh bebas memilih? ya salah satu masjid untuk salat di dalamnya. Yang lebih afdal salat yang masjid yang paling utama, yang pertama diberikan Itu yang lebih berhak untuk dihadiri. Dan berdekatan itu apa alasannya? Kecuali pemainnya di seberang sana ini orang ramai sana juga seberang sana itu ramai masjidnya. Ya, atau di sini adalah kompleks pemainnya, masjid sendiri, itu ada kompleks. Beda. Kecuali terjadi persaingan ini yang nggak boleh seperti peristiwa masjid Dirar ini nggak boleh ya. Tapi yang ada al sunnah imam al sunnah di belakang kita ini dia sholat di masjid kecil di sana yang sering azan itu dengar itu. Gak mau sholat sama kaum muslimin ya. Itu salah satu ciri ada bid'ah. Menyendiri. Masjid rumah pribadi bukan masjid sholat kecil. Mungkin setengah satu setengah meter dia sholat di sana ya. Ya, jamaah mutasyabigin. Apa hukum Rafidah? Kalau huwa minal muslimin, ya anahu min ahli kiblah. Masa hukum Rafidah ini istilah ulama, tapi yang anehnya Ibnu Hazm mengatakan ketika Ibnu Hazm berdebat dengan orang Nasrani, ketika Ibnu Hazm mengatakan mana kita kalian yang asli tunjukkan. Juga orang Nasrani mengatakan kita kalian juga tidak asli, seperti dikatakan oleh orang Syiah Rafidah. Lalu Ibnu Hazm mengatakan Syiah Rafidah bukan lesen untuk muslimin. Ini perkataan Ibnu Hazm, ya, perkataan saya ya. Perkataan Ibnu dan para ulama sebagian ulama mengkafirkan sebagian tidak, ya. Awam mereka tidak dan ulama mereka dikafirkan. Tapi Allah alam kita bukan tujuan kita mengkafirkan dan mengkafirkan orang yang itu bukan hak kita. Yang jelas semua kebatilan harus kita tolak, kita eh, apa namanya? Kita waspadai, ya. Kita berjauh dari sifat-sifat mengkafirkan orang, tapi apabila jelas dia melakukan ukuran kita hanya takfir mutlak. Barang siapa yang mengatakan eh, Aisyah itu tidak lepas dari eh, menuduh Aisyah mentaat pada Aisyah dengan perbuatan keji menuduh berzina itu jelas dikafir paling memali dan selain para ulama. Kita katakan seperti saja takfir mutlak, ya. Takfir mutlak bukan muayyan. Syawali pernah mengatakan bahwa Hizbut Tahrir ialah Mu'tazilah. Gaya baru maksudnya bagaimana? Karena memang mereka minta garis ahad, menundukkan akal, dan seterusnya. Jadi banyak keyakinan-keyakinan mereka, mem mereka dalam menjalankan agama itu adalah seperti Mu'tazilah. Ya, kita diperintahkan membantu Rasulullah SAW dan keluarganya bagaimana dengan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi habaib tetapi melakukan kebidahan. Itu pasti, walaupun siapapun dia, kalau dia keturunan Nabi semuanya kalau mampu bidahan tidak perlu kita muliakan. Karena yang wajib kita muliakan itu adalah orang-orang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan agama dengan benar. Apa yang harus kita lakukan jika diminta berceramah atau menghadiri acara maulid Nabi maulid tersebut? yang tak perlu hadir. Ya. Apa hukum menerima atau memakan makanan dari acara maulid tersebut? Nah, ini dia dulu kalau makannya halal nggak apa-apa dimakan atau dikasih kepada binatang tidak masalah juga. Ya. Bagaimana sikap kita apabila diajak untuk mengikuti ritual-ritual yang benar seperti tahlil-tahlil dan pembacaan kita perlu tidak ikuti. Tidak boleh ikuti, bilang saja saya bisa tahlil di rumah, kenapa harus di rumah sana? Ya kan? Coba kalau tahlil-tahlil yang bilang nanti hujan saya nggak bisa ikut, Tidak perlu ngumpul tahlilan. Ya kan? Bentuk-bentuk pembelaan seperti apa saja yang dapat dilakukan jika ada orang yang menghina Nabi SAW, apakah boleh kita menjelang orang tersebut dan seperti apa batas jalan tersebut? Pertama, jika kita melihat orang mencela Rasulullah SAW, kita baca dengan kita bahwa Rasulullah SAW adalah orang mulia, berdasarkan dari dalilnya kemudian ya, tidak pula perlu kita memaki-maki, ya, apalagi mencela nantinya, dan sebagainya tidak boleh, ya. Dan kita katakan bahwa tempat itu adalah yang kecil, ya. Membela dengan tulisan, dengan pelajari eh, agamanya, dan seterusnya termasuk betul bentuk pembelaan. Bagaimana cara terbaik untuk mengagungkan Rasulullah SAW ketika menulis nama beliau? Cukupkah dengan menulis Rasulullah SAW atau tidak tulis namun diucapkan? Ini berbeda pada ulama. Ada yang mengatakan lebih baik ditulis, ada mengatakan cukup diucapkan. Ya. Tapi al-afdal jelas ditulis karena bila sekarang sangat mudah. Ya kalau dahulu kenapa para ulama-ulama dahulu karena mereka terbatas kertas dan tidak tinta. Antum tahu dulu. sulit mendapatkan tinta, menulis, mendapatkan kertas. sekarang sudah muyasar. Melafatkan mengucapkan salam ketika mana nama Nabi disebutkan haruskah dijaharkan? Tidak perlu dikeras-keras juga. Sallallahu alaihi. Itu aja sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya, sallallahu alaihi yang penting dengar oleh kita mengucapkan. Tidak pula bareng-bareng itu. Bagaimana berdakwah yang hikmah di tengah masyarakat Semuanya ustaz mengetahui yang mereka taklid kepada pendahulu mereka atau ustaz mereka. Kita dakwah dengan ilmu, ajak mereka belajar ke majelis dengan dakwah dengan beri hadiah-hadiah, ya, dengan beri buku dan seterusnya. Dengan lama lembut, ya. Tidak perlu berdakwah mulai dari hal yang terpenting. Yang utama dalam berdakwah orang awam itu adalah dengan cara lembut, mengajak berhadiah, memberi hadiah, mengajak ke masjid itu saja pajak lulus ilmu, bagaimana supaya dia pertama sekali ingin untuk menuntut ilmu. Itu saja. Kalau dia sudah ingin menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu ini dia akan berproses. Tapi nggak mungkin antum bisa mendakwanya satu kali duduk beres semua bid'ah yang dilakukan. Karena berangsur-angsur. Dengan ilmunya dia akan merubah tingkah lakunya. Jadi, tapi kalau antum katakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, dia antum kasih dalil bagaimana semuanya, nggak puas dia satu kali duduk itu. Tidak akan bisa dia memahami, mencerna segala macam. HMV silahkan dia berangsur-angsur senantiasa mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan. Semakin banyak tahu dalilnya itu di situ dia berproses, ya, di situ dia berproses. Gimana kita kita dahulu ya kan sering gitu. Kita itu kan tidak awal mengenal hadis, mengenal Al-Quran, terkenal Al-Quran lalu mengamalkan kan, kan berproses, berangsur-angsur semua, berangsur-angsur demikian. Jadi demikian kita berangsur-angsur, kita ajak pelan-pelan. Apakah maksud dari hadis yang mengatakan sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ya, ini dijadikan hujah oleh suatu kelompok untuk mendakwah mendatangi orang-orang. Boleh kalau yang disampaikan itu adalah satu ayat memang dia tahu satu ayat. Ini enggak satu ayat disampaikan satu ayat ini yang keliru. Ya kan? Jadi maksud di sini ada dorongan untuk menyampaikan kebenaran. Bukan tahu satu ayat, hafal satu ayat tapi nggak tahu tafsir, nggak tahu makna, semacam apa yang mau disampaikan. Oh, gitu. Bukan tahu itu maksudnya ilmu dan fikih yang ada dalam ayat itu itu yang maksud di sini. Tapi memang satu ayat itu saja, tidak mungkin kan akan pasti lebih. Tapi ini adalah kita takkid aja. Itu maksudnya dorongan yang begitu kuat dari Rasulullah Walaupun sedikit terangkan kebenaran itu yang maksud di sini. Satu ayat apa yang ayat satu ayat apa yang mau disampaikan maksudnya? Cuma alif lam itu satu ayat. Apa itu yang ada dalamnya? Jadi yang dimaksud di sini adalah ilmu, ya. Walaupun sedikit jangan malas untuk menyampaikan. Tapi ilmu sedikit diberikan banyak ini keliru. Bagaimana kita menjawab sebuah orang-orang yang ini mengatakan bahwa Malik tidak termasuk di pekerjaan di amal oleh sahabat Rasulullah SAW. Tapi Maulid itu adalah cara untuk berdakwah. Kenapa ketika baru pulih kita berdakwah? Tapi hanya sekali setahun berdakwah dong. Ya kan? Nunggu maulid baru dakwah. Baru nunggu maulid baru kita membaca sejarah Rasulullah. Kalau contohnya sekarang nggak sampai kita Rabiul awal tahun depan, nanti udah meninggal kita, berarti nggak bisa kita orang maulid. Ya, kan? nggak bisa kita membaca sirah Rasulullah SAW, tidak berdakwah kita sampai datang maulid baru dakwah lagi. Tapi hanya berapa? Satu kali setahun maulid nah, dakwahnya. Kenapa nunggu maulid? Waktu uh, berdakwah menunggu maulid. Berdakwah setiap hari, setiap saat dengan ilmu dan seterusnya. Kita membaca hidup Rasulullah, membaca sirah setiap saat. Kita ingin maulid bisa setiap minggu, setiap hari saya puasa. Itu yang tunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tolong jelaskan fidya bagi ibu hamil. Fidya bagi ibu hamil ini ya, kalau dia sudah melahirkan selesai bulan Ramadan itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia wajib bayar fidya dan mengkodok. Ya. sebelah Allah alam, ibu hamil mengatakan itu dia bayar fidya saja. Ya. Ustaz, apakah boleh apa ini? Apakah boleh berharap dalam mimpinya bertemu Rasulullah SAW? Jika boleh, apakah ada amal amal yang dilakukan dengan berharap mimpi bertemu dengan Rasulullah? Ini pernah kita bahas dalam masalah dalam majalah sunnah. Mimpi bertemu Rasulullah. Kalau nggak salah saya sendiri yang nulis bertemu Rasulullah ini pernah ada. Atau ustaz lain karena yang menulis kalau nggak salah. tidak ada kiat-kiat. Ada dalam majalah sunnah bahas masalah ini. Tidak ada kiat-kiat tertentu. Kalau Rasulullah tahu, tentu ada dia tahu. Kalau kalian ini mimpi denganku, ini doa-doa yang lebih baca. Ada. Ya, dan juga tidak pernah Rasulullah memberi mendorong umatnya ya agar kalian atau mengatakan orang yang mimpi denganku adalah orang yang sudah diangkat jadi wali ya hanya busra begitu saja di sini ya hadis pertama hadis tadi menunjukkan bahwa setan tidak akan mampu menyerupai Rasulullah SAW itu maksudnya jika orang benar-benar melihat sifat Rasulullah Subhanahu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih Apakah boleh kita memuji Nabi SAW dalam sisi balaghah seperti nur pokok nurin. Nur pokok nurin ini bahaya. Di antara nama Allah nur. Nur pokok nurin. Ya kan? Ini termasuk suatu tindakan yang mulia. Dan tidak ada nama Rasulullah Nur. Ada nggak sifat Rasulullah Nur? Nah. Ini mohon penjelasannya ini Nur pokok nur tidak boleh karena di antara nama Allah nur. Apakah benar bahwa Ibnu Taimiyah serta Ibnu Hajar al Asqalani tidak menyalahkan adanya acara maulid? Ini orang yang keliru, lima saja kita kita mereka. Jadi sekian adalah tidak semua tapi jelas sekali membidahkan maulid Apakah termasuk dalam uh, hadis berikut ini itu anak yang soleh yang mendoakannya atau anakmu adalah dari usahamu termasuk di sini adalah cucu jadi ataupun yang cici terusnya berakhir ini bisa saja ya keturunan-keturunan soleh itu akan bermanfaat baginya termasuk soleh bisa saja anaknya atau anak-anaknya yang dididik oleh orang tuanya. Ustaz, bagaimana tolong jelaskan sikap kita terhadap kondisi kaum muslimin di Palestina dan negara-negara muslim lainnya yang sedang teraniaya? Pertama, ada dua hal. Jika kita mampu membantu dengan sistem harta, kalau tidak dengan doa, ini atau jika kita adalah orang yang memang dipercaya memiliki kemampuan untuk berunding sesuatu itu hak. Tapi penguasa-penguasa muslim dia harus berbicara di dunia internasional tentang kegolongan-kegolongan ini yang menimpa kaum muslim itu wajib dia lakukan. Ya, Pertama karena persaudaraan Islam, kedua adalah untuk memberikan keadilan muka bumi ini. Itu wajib dibicara. Adapun kita, orang-orang tidak punya wasit yang tidak ditugaskan dan tidak dibebankan untuk bicara masalah ya minimal kita ini kalau ada pemerintah mengumpulkan bantuan, kita wajib usaha memberi bantuan. Kalau tidak, ya kita mendoakan seperti itu. Kita wajib mendoakan, menyelesaikan. Ya, mendoakan agar Allah membebaskan mereka dari uh, yang tersebut dan memberikan mereka dari solusi yang terbaik. Minimal adalah doa kita doakan untuk mereka. Ya, apabila dia adalah orang-orang yang pejabat, orang yang kedudukan, apalagi orang memang ditugaskan untuk uh, eh, urusan urusan internasional, itu dia wajib berusaha berbicara masalah ini di hadapan pemimpin-pemimpin internasional. Semua manusia dibangkitkan setelah datangnya hari kiamat, begitu juga dengan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam sewaktu Mi'raj di langit itu bukan berarti Rasulullah Nabi Musa itu dibangkit dari kuburnya. Ya, berarti dibangkit dari kuburnya. Karena itu adalah arwah yang dibangkit oleh Allah, bukan berarti hanya bertemu dengan para ambia di waktu di masjid uh, eh, Al-Aqsa itu hanya arwah saja para ambia, bukan tubuh mereka, bukan hukum mereka setelah bangkit dan sekarang sekarang itu tidak. Artinya nggak ada sekarang Nabi Musa di dunia setelah dibangkit itu. Ya, Allah membangkitkan arwahnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan dibangkit, bukan berarti arwahnya berpindah. Dalam berarti Allah memperlihatkan menggambarkan arwahnya itu ke Rasulullah SAW untuk salat berjamaah di Islam. Dan juga Rasulullah SAW bertemu dengan arwah Ambiya di langit yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Jadi bukan berarti tubuh mereka ini keluar dari kuburan mereka, tapi adalah bertemu di situ adalah yang tubuh dengan arwah mereka. Dan hal itu tidak dijadikan untuk hujah karena itu hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menjadi imam dalam sholat mereka, kita menunjukkan kepada Rasulullah SAW. Ada apa selain manusia? Ada nggak? Ada orang berkumpul untuk Ya. Dan itu ada hujahnya. Dan itu ada hujahnya dan tidak bisa dikiaskan kepada hal yang lain. Apalagi berhujah kepada hadis-hadis maupun Karena itu yang menceritakan itu adalah ada dalilnya dari agama. Bagaimana mengamalkan dan menyadarkan orang yang benci dan hasad kepada ajaran sunnah dan lebih condong kepada amal-amal bid'ah. Yang minimal kalau kita tidak mampu mendoakan agar Allah mendukinya. Bagaimana Rasulullah mendoakan namanya Mutalib orang-orang Quraisy sama ini. Bagaimana sikap kita kepada orang yang mengaku cinta Rasulullah SAW tetapi membenci sunnah ajaran beliau ini yang perlu kita sampaikan ilmunya karena dia tidak tahu. Dia mengira itu adalah jalan untuk mencari Rasulullah SAW namun pada akhirnya dia adalah dalam mengenal Rasulullah SAW. Ada hadis bahwa orang yang tidak bersolawat pada huh, saat disebut nama Rasulullah SAW termasuk orang yang paling pelit. Bagaimana dengan acara majelis ini yang sering disebut nama Rasulullah SAW? Apakah kita akan bersalawat terus menerusnya? Kita punya Nabi Muhammad SAW semua mencoba salam salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bagaimana mendakwahkan sunnah di zaman sekarang, di mana kebanyakan manusia menolak dakwah ini? Nah, sudah seperti yang kita lakukan, yang menyebarkan ilmu, ya, dan kita bersabar dan hidayah itu hanya di tangan Allah. Kita hanya melakukan sebab-sebab, melakukan usaha-usaha, bagaimana supaya manusia mengerti yang sudah sudah selesai. Apakah pendapat tentang orang yang sudah tahu sunnah tapi belum bisa mengamalkan dakwahkan sunnah, malah terkadang ikut dalam acara bid'ah yang ada di masyarakat karena belum bisa menolak ajaran mereka. Itu tetap kita katakan mereka berproses, kita dakwah selalu, kita nasihat selalu. Demikian, semakin hari, semakin bertambah ilmu, semakin hari akan berubah dia. Bagaimana ciri-ciri uh, sufi? Banyak ciri-cirinya ya. Apakah hukumnya melaknat orang yang bukan melanggar syariat ah, orang yang bukan melanggar syariat agama ya enggak boleh orang yang melanggar syariat agama itu ya boleh dilaknat tadi kita sebutkan ketika ada sahabat melaknat sahabat yang sering minum Allah enggak boleh melaknat muayyan enggak boleh tapi melaknat secara mutlak boleh seperti la'natul ala zalimin la'natul ala kafirin la'natul ala mufsidin seterusnya Dalilnya tidak ada maulid. Apakah yang apa? Tidak ada ya, karena tidak ada dalil karena asal di ibadah itu harus ada dalil. Dalam melakukan ibadah maka dalil ketika tidak ada dalilnya. Kalau ada dalil maka kita lakukan. Kalau tidak ada dalil tidak berhak untuk kita lakukan suatu ibadah yang tidak diperintahkan. Ya, karena para ulama menyebutkan al asal fil adalah hadar. Jadi al hadar ini asal pada suatu ibadah itu adalah dilarang kecuali ada dalil. Berbeda dengan muamalah Al asal di muamalah apa Al-mubah halal, boleh. Ya, illa kecuali datang dalil yang mengharamkan. Itu kalau dalam bab dalam bab ibadat ya ya boleh ke suatu ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau dalam bab muamalat semuanya boleh kecuali ada dalil yang malah. Mana hukumnya orang mengatakan bid'ah hasanah? Tidak ada bid'ah hasanah karena Rasul mengatakan sebuah bid'ah itu adalah sesat. Oleh sebab itu Ibnu Umar menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa ahan nas hasana. Semua bid'ah itu adalah apa? Sesat. Sekalipun manusia menganggapnya baik. Makanya nggak ada ahli bid'ah yang mengaku bid'ah itu sesat. Mana ahli bid'ah mengaku bid'ah itu sesat? Ada nggak? Nggak ada semua ahli bid'ah mengaku bid'ahnya hasan. Hasanah. Nggak ada bid'ah sesat jadinya kan? Kalau semua bid'ah hasanah. Karena semua ahli bid'ah nggak pernah ngaku ada bid'ah hasan. Sei? Sei. semua ngaku hasanah. Adapun pembagian ulama kita ada bid'ah hasanah bid'ah sehingga itu bukan bid'ah dalam definisi syar'i. Definisi dalam pengertian lugah itu ya ada hasanah ada sehingga secara etimologi atau bahasa. Ya ada sehingga dan hasanah. Adapun dalam agama nggak ada yang eh, nggak ada yang hasanah semuanya sehingga Kalau dalam agama Adapun berhujah dengan perkataan Umar Khattab, nikmatul bidah hadihi. Umar Khattab enggak berlaku bid'ah. Bahkan bisa dipahami yang dimaksudkan oleh Imam Fatah sudah menghidupkan sun sunnah. Karena memang sholat tarawih itu sudah pernah dilakukan masa Rasulullah berjamaah. Kemudian dihidupkan kembali oleh Imam Fatah dengan satu imam di masanya. Ini nggak bid'ah, mana bid'ahnya. Tidak ada contoh di masa Rasulullah SAW. Nggak bid'ah dong, hanya menghidupkan sunnah. Kalau dikatakan bid'ah masuk bid'ah, umat kata di sini adalah menghidupkan sunnah. Sunnah, ini yang bid'ah haji, artinya bid'ah yang menghidupkan sunnah. Bukan mematikan sunnah. Jadi kalau mereka berbicara Hasan bin justru malah terbalik. Salah mereka lain karena Imam Khattab mengatakan hemat bina hadihi itu tentang sholat tarawih yang pernah dilakukan Rasulullah dengan berjamaah jamaah dengan satu imam itu Rasulullah kemudian di mata Umar kembalikan dengan satu imam oleh dia. Ya tapi ada, ah, tidak ada contoh yang Rasulullah SAW. Berarti maksud Umar adalah menghidupkan sunnah di Hasanah itu. Kan itu ya. Mereka berbicara mengatakan dari kata Imam Khattab itu ada bid'ah hasanah. Berarti yang bid'ah hasanah kalau menurut Imam apa? Menghidupkan sunnah ya? padahal aku suasana. Itu yang bid'ah hasanah jadinya. Kan gitu. Ada orang mengatakan bahwa jasad Rasulullah SAW masih utuh sampai hari kiamat. Apakah betul? Semua nabi disebutkan saudara SAW dan takul ab ini bahwa mu dan ambil itu tidak makan oleh bumi. Itu Bukan hanya Rasulullah SAW. Bagaimana menjawab sebuah orang mengakui mengakui bahwa hal itu bukan dari oleh sahabat Rasulullah SAW? Ini ini sudah dijawab bahwa itu adalah sebagai cara berdakwah. Kita katakan kan, bukan hanya mulut, Kalau hanya dengan mulut aja kapan kita berdakwah satu kali setahun jadinya. Siapa kaum Islam yang yang bulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai dikumpulkan oleh para ulama tolong Ustaz menjelaskannya nanti akan lewat dalam perjalanan kita bagaimana bentuk-bentuk ukuran tapi mengkafirkan seseorang itu itu kita tidak pernah mengkafirkan orang-orang kesalahan ini dengan sifat mutlak saja kafir mutlak karena untuk mengkafirkan muayyad ada surut-surutnya di arah sunnah jamaah apakah pakai jas dasi jin dan topi termasuk tasyabuh ini ada dua hal kalau apa ini pakai jas itu tidak tersambung dasi dihukum oleh ulama sebagai tersambung jin termasuk hal yang tersambung oleh sebagai ulama ini jin yang maksudnya celana yang bisa khusus dipakai oleh orang orang barat itu ya itu namanya jin dan topi termasuk topi yang maksudnya yang ke depan sini itu itu sebagai ulama melarangnya karena khusus itu dipakai oleh orang-orang yang pusat atau orang-orang yang memang tidak berakhlak baik dan juga termasuk orang orang kafir. itu pula celana jin itu. Ya. Bagaimana orang yang senang tampil beda di kalangan ahli sunnah sehingga membuat e, resah kaum muslimin bahkan berkata di mana ahli sunnah menegakkan telunjuk di waktu tasawuf saya tidak akan menggerakkannya sebaliknya ini orang yang suka cari perhatian ya kita bukan mencari permusuhan, bukan mencari tampil beda. Kecuali orang yang antum melakukan pokoknya orang sini orang alul ilmi pokoknya ya kan. Antum melakukan itu nama salah. Kalau tidak ada orang awam, dia nggak paham apa yang antum lakukan. Gerakan tidak gerakan mereka menganggap justru hal yang sesat kan gitu. Tidak ada bedanya. Beda dengan di masa uh, Anas Imam Malik pokoknya. Oleh dia tidak puasa sawal semuanya dengan agar tidak dilaksanakan wajib oleh kaum muslimin. ada antum imam nggak? Hah? Antum sudah imam yang dikum, ya kan gitu? Kan belum. Apalagi di zaman kita sekarang ini. itu lihatlah masa-masanya. Ya, Antum katanya itu orang tidak, katanya orang tidak menganggap kecuali antum sudah diakui sebagai imam sunnah oleh kaum muslimin seluruhnya sehingga semua perbuatan antum itu dianggap untuk mati sunnah juga. Ya jangan Imam Malik, Imam Malik akui ilmunya oleh ulama, oleh para orang di zamannya. Maka dia mengatakan hal itu. Maka dia jelaskan kepada dia meninggalkan Musa. Abu Sawal itu agar tidak dianggap wajib. Cuma juga banyak sahabat. Demikian. Beda. Kalau kita ini entah siapa-siapa lalu kan orang anggap nggak apa-apa ya biasa aja. Tidak apa-apa. Atau Allah masalah Sayyidina Muhammad, Allah masalah Sayyidina Muhammad di luar sholat itu dibolehkan oleh ulama. Adapun dalam sholat selawatnya tauqifiyah. Kenapa? Karena memang Rasulullah ditanya. Sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam, tapi bagaimana cara mengucapkan selawat ya Rasulullah. Dia ajak Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Rasulullah mengatakan bahwa selawat dalam sholat harus mengikuti sholat di bawah Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun di luar sholat, boleh saja Allah Allah SWT, Allah Allah Mustafa Muhammad. Boleh. Bebas. Yang penting tidak ada nilai-nilai mengatakan salawat antum itu lebih akbal atau lebih besar pahala dari Ibrahimiyah seperti orang-orang yang mengamalkan salat nariyah, salat pagi mengatakan lebih akbal daripada beribu-ribu kali dan seterusnya. Jadi beda, mereka baru jam pokoknya Ali Mutalib juga pernah mengucapkan salawat. Ali Mutalib tidak pernah mengatakan salawatnya lebih afdal daripada salat Ibrahimiyah dan tidak pernah menganjurkan manusia untuk melakukan salat salawatnya dia. Itu yang boleh saja seorang lain ketika mukadimah ya dalam khutbah boleh saja Allah salam Muhammad wa Muhammad atau dia muka uh, eh, ucapan ucapan Allah Muhammad Mustafa Muhammad boleh saja lalu di luar sholat tapi tidak boleh dikatakan ah inilah salawat yang harus kalian lakukan ini lebih abdul. Nah di sini kesalahannya. Ada pun masalah dalam mentakbir mengucapkan salawat boleh saja yang penting sifatnya adalah terdapat dalam syari artinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat ya tidak tidak apa-apa tapi jangan sampai mengatakan ini lebih afdol. Atau diajarkan kepada manusia ini cara yang baik. Memang sahabat-sahabat dalam masalah atau para ulama dalam buka lima kita mereka kadang-kadang menggunakan bukan salat Ibrahimiyah ya kan? Tapi itu bukan dalam sholat, di luar sholat. Dan mereka tidak pernah mengatakan itu lebih afdol. Apalagi memaksa orang untuk mempelajarinya. Apalagi menghukum orang sesat yang tidak mau mengamalkannya. Di sini terletak keliruannya. Apakah boleh seorang mu'alaf menjadi imam tetap di suatu masjid? Penting, kadang-kadang mu'alaf sekarang lebih banyak yang kita Islam daripada orang yang sudah Islam belum tahu. Ya. Kan? Kalau dia bisa baca Al-Quran, benar bacanya boleh saja. Sholat yang benar, kenapa tidak boleh? Ya, belum tentu orang lama masuk Islam lebih tahu tentang Islam. Enggak. Ya kan? Boleh saja dia mau mu'alaf tapi sudah mengenal Islam, Islam, Tauhid, dan seterusnya. Ya kan? Bolehkah memasukkan orang kafir ke dalam masjid dengan tujuan Mendakwahinya. Tentang hukum orang kafir masuk ke dalam masjid. Ini boleh saja seperti Rasulullah menghukum setan yang meningkatkan setan Boleh saja. Tetapi itu tentu sudah ini hari ini jangan menyebutkan fitnah. Ya, tidak menjadikan fit, fitnah. Apalagi orang eh, orang-orang masyarakat itu tidak tahu kalau antum bawa masuk masjid justru menimbulkan fit, fitnah. Ya. Kan? Anehnya kalau saya pergi ke Azhar itu tahu antum masjid Azhar di Husain itu itu masjid itu setiap hari dikunci orang kafir masuk-masuk ke sana. Ya, tapi itu bukan suatu keutamaan, itu perbuatan yang sudah menghina masjid. Karena masjid dijadikan sebagai tempat wisata oleh orang kafir masuk ke dalam masjid tempat aurat dan sebagainya. Tidak boleh. Ya, masjid adalah tempat yang air lah wajib dimuliakan. Nah, tapi yang dimaksud di sini untuk mendawainya mungkin dia pakai apa namanya laki-laki dengan orang yang baik semuanya, tapi kita katakan kenapa harus buat ulama? Kalau ada fitnah jangan. Tapi Aas ah, sebagai ulama membolehkan ketika berbicara dengan sebagaimana ini uh, ditangkapnya uh, sebagian kawanan atau di dalam masjid Ada faedah mengatakan wasail dakwah tauqifiyah bukan wasail dakwah. Wasilah ada namanya ini dalam istilah dakwah itu manhaj ada wasilah. Yang wasilah seperti umpamanya eh, mikrofon, radio, majalah itu adalah wasilah, tidak tahu ya. Yang tauqifiyah itu adalah bukan wasilah. Wasilahnya dan wasilah dan sebenarnya adalah menggunakan yang lain bukan Enggak ingat anak sekarang ini. Jadi kalau wasilah dakwah, maksudnya maksud wasilah ini? Kalau hanya alat, boleh awal melalui TV, boleh awal melalui radio, boleh awal melalui penjara itu wasilah. Ya. Tapi wasilah itu yang dibolehkan dalam itu wasilah maswa atau mubahah tidak muharraman. Tidak muharraman, tidak boleh. Apakah ada dalil sebelum baca Al-Quran kita membaca surah Al-Fatihah dahulu? Tidak ada. Yang diwajib, yang disuruh disunahkan adalah membaca ta'awuz. Wa idza qara'a al Apakah hukum mengambil upah dalam berceramah? Dalam hal ini para ulama menyebutkan jika dia tidak mendapat Kaji eh, dari hukuman dan seterusnya, dia butuh untuk transportasi. Itu tidak masalah, dia meninggalkan waktu, meluangkan waktu, seperti itu boleh. Ya. Dan dia punya butuh keluarga, ya. Tetapi yang jadi persoalan nanti adalah apabila menjadikan itu sebagai apa? Profesi dan menyebabkan tergantung dakwah di situ. Kalau ada tawaran masjid ini lebih besar itu lebih kurang lebih dahulu kami yang besar tawaran itu kebedaannya dan berdakwah. Yang dia berikhlas yang dakwah bukan tujuan mencari materi itu, ya. Tapi ada bantuan-bantuan dari muslim untuk mendukung itu tidak masalah. Karena memang negara kita tidak memberikan jaminan untuk orang-orang yang berdakwah. Bagaimana hukum memakan makan dari orang yang melakukan semacam dalam bahkan selamatan di dalamnya ada dagingnya. Selamat keselamatan maksudnya jika disembelih dagingnya dengan menyebut nama Allah halal saja. Yang lebih asal kamu sini apa kembali kita kecuali sembah-sembah kepada jin dan sebagainya Namun walaupun dia sama Allah. Apakah boleh kita mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan beragama non Islam dengan mengatakan dia masuk ke neraka? Ini iya. pasti orang mati di luar Islam setelah Islam itu adalah penghuni neraka. Ya, tidak boleh ragu kita orang meninggal di luar Islam jelas neraka. Banyak sekali dalilnya, baik ada Al-Quran, ratusan ayat dan juga hadis-hadis sebelum sholat Ya kan? Ah, Rasulullah kan? ini memayyab dengan Islam ini pada yuk balani hukum akhir khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, ya, memayyab dengan Islam Medina, mencari agama selain Islam, ini pada yuk balani tidak akan pernah terima. Wabil akhir khasirin dia akan seorang merugi, ya kan? Tidak akan pernah. Jelas itu. Maka Rasulullah bukan sabdanya, la yaqum bi ahad min hadhihi ummah yaqulu wala sulain summa yaqulu wala min ba'd bila kan ahli Dikatakan Imam ada Imam Muslim dalam sahihnya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini maksudnya umat untuk berdakwah dari manusia yang mendengar bahwa aku telah diutus kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya kecuali dia menjadi penghuni neraka.